Ahkam aksamul fi'il. Berapa pembagian fi'il? Naam, طيب. Wal fi'lu ala thalathati anwa. Udhkurha. Madin, mudari'un, wa amrun. طيب. أحسنت. ما هو الماضي؟ ما هو فعل الماضي؟ apa itu fi'il madhi Siapa yang sebutkan? Ma dalla ala hadatsin waqa'a fi fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum. Diupayakan dihafalkan bahasa Arabnya. Ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zaman alladhi qabla zaman at-takallum. طيب. مثل ماذا؟ Mathil, contohkan. Hah? kataba baik kataba fahima santa wal mudhari ma huwa fi'lul mudhari hana basaid hana muhammad ma dalla ala hadathin yaqau fi zaman at-takallumi aw ba'dahu ma dalla ala hadathin yaqau fi zaman at-takallum aw ba'dahu Nah, apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang terjadi zamannya si pembicara ataupun setelahnya si pembicara berbicara. Seperti apa? Yaktubu wa yafhamu. Wal amru ma huwa fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Madalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamani takallum. Apa yang menunjukkan terhadap suatu kejadian yang dituntut kejadiannya setelah sesamanya si pembicara ini setelah si pembicara berbicara baru diinginkan ya perkara tersebut uktub tulislah hanya bu, tidak sekarang bukan sebelumnya tetapi setelah ada perintah uktub nah walaupun sebagian mengatakan bahwa ini apa diintiqadi diprotes ya definisi ini nah sebagian mengatakan وهو فعل مقترن بزمن مستقبل أبدا لأن المطلوب به حصول ما لم يحصل نحو قم فأنذر أو دوام ما حصل نحو يا أيها النبي اتق الله يا فعلى تعريف الشارح لا يدخل فيه قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله لأن الله خاطبه بهذا وهو متقن apa maksudnya ya ketika Allah mengatakan ya ayuhan nabi ittaqillaha Eh, eh, ini fi'il amr. Walaupun sebagian mimba bila istilahnya apa? Uh, ini fi'il tolap istilahnya ya. Tetapi oleh fi'il amr. Naam. Artinya seolah-olah buat Nabi SAW belum bertakwa sebelum Allah memerintahkannya. Iya tidak? Ya, Paham tidak? Ya ayuhan Nabi ittaqillah. Ini apa ketakwaan ini? Tapi di sini yang diinginkan di sini, <clears throat> eh istabirru, lanjutkan ketakwaanmu. Hadis yang mana seperti itu. Naam. طيب Qala rahimahullah Taib. Wa ma huwa al-harf? Apa di sini al-harf? Ma huwa al-harf lugatan? At-taraf. Apa artinya taraf? Ujung. Kenapa dinamakan huruf itu ujung? Hah? Kenapa dinamakan huruf sebagai ujung? Ini para ulama nahwu berbeda pendapat. Yang kuat bahwasanya huruf dinamakan huruf karena dia bukan umdah. Artinya dia bukan pokok dalam satu kalam. Artinya kalam bisa terwujud tanpa ada huruf. Beda dengan fiil ataupun i, isib. Ini umdah dia pokok. Ya. Jadi dinamakan huruf sebagai huruf ujung ya. Nah, karena kenapa dia bukan pokok. Ya. Bukan rukunnya kalam. Ya. Bisa dipahami maksudnya nih? Kenapa huruf dinamakan huruf? Nah, dikatakan ujungnya namanya ujungnya bukan sesuatu yang penting. Ya, itu maksudnya uh, at-taraf. Wallahu alam. Adapun secara istilah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya apa maksudnya kalimat ini? Kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Ah, bahwasanya kalimat ini tidak bisa, Pak, berdiri sendiri. Dia memiliki makna ketika sudah <coughs> digabungkan dengan kata yang yang lain. Nah, itu maksudnya. Dal Kalimatun dallat ala ma'nan ya kata yang menunjukkan pada suatu makna pada selainnya. Artinya nanti ada kalimat yang lain digabungkan dengannya baru dia menunjukkan satu mak satu makna. Naam. Baik. Qala rahimahullahu taala علامات الاسم قال رحمه الله فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء قال الشاري رحمه الله وأقول للاسم علامات يتميز عن أخويه ataupun yatamayyazu an akhawaihi al-fi'li wal harfi bi wujudi wahidatin minha aw qabuliha wa qad dzakaraha wa qad dzakara rahimahullah min hadhihi al-alamati arba'a alamatin wa hiya al-khafdu wat tanwin wa dukhul al alif wal lam wa dukhul harfin min huruf al hafdi. Naam. Beliau mengatakan alamatul ismi, tanda-tanda isim. Ai eh, hadhihi alamatul ismi. Jadi alamatul ini adalah apa? Dia khabar dari mubtada mah mahdhub. Takdirnya apa? Hadhihi alamatul ismi. Ini adalah tanda-tanda i isim. Qala rahimahullah fal ismu. Isim itu yu'rafu diketahui bil hafdhi. Perhatikan kalau kita membaca. Fal ismu yu'rafu bil hafdhi. Isim diketahui dengan adanya al khaf Nama lainnya al-jar. Istilah yang digunakan oleh dua madhab nahu yang besar di masa itu. Ada madhab Kufi dan ada madhab Bas Basrah. Basriun dengan Kufiun ya. Naam. Basra di Irak. Kufa, Basra di Irak. Kufa juga di Irak, tapi walaupun saat ini sebagian menyebutkan Kufa saat ini diambil oleh negara Kuwait. Dulunya Kuwait itu Kuwait nama baru. Dulunya Irak semua itu. Ya, enam. Al ismu yu'rafu bil khafdi. Isim diketahui dengan adanya khaf, maksudnya jar. Ya. Wat tanwini, adanya tanwin. Wa dukhulil alif wal lam, adanya alif lam, maksudnya alif lam. Wa hurufil khafdi, adanya huruf jar. Tadi sudah dikatakan bil khafdi, wa bil khafdi. Beda. Karena al-mahfudat, al-majrurat itu ada tiga. Ada yang dijar dengan huruf jar, ada yang dijar dengan idhofa, ada yang dijar dengan karena dia mengikut, umpama dia na'at. Dan ini semua terkumpul pada bismillahirrahmanirrahim. Pada bismillahirrahmanirrahim terkumpul padanya apa? Tiga contoh kalimat yang dijar. Ada yang dijar dengan huruf jar bismi. Ismi mudhaf Allahi idhafah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi ini apa? Majrur bittabi'iyah. Dia mengikut. Dijar karena mengikut kepada yang sebelumnya. Sehingga pada bismillahirrahmanirrahim tiga contoh yang dijar. Baik yang dijar dengan huruf jar ada bismi, dijar dengan idhafah mudhaf ilaihi, bismillahi, kemudian uh, ah, Ar-Rahman Ar-Rahim apa? Dia naat sifat mengikut kepada yang sebelumnya. Naam. Jadi jangan sampai dia mengatakan kok disebutkan bil hafdi, kemudian ada hurufil hafdi. Memang beda. Ya. Naam, karena bi, wa hurufil hafdi ini ini lebih khusus dia. Dijar dengan tapi kalau bil hafdi dengan jar kemungkinan dia idhafah, kemungkinan dia mengi, mengikut kepada yang sebelumnya. Qala wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta. Nah, kita lewatkan karena ini akan diterangkan oleh beliau. Wa aqulu saya katakan lil ismi alamatun. Lil ismi jar majrur khabar muqaddam alamatun apa? Mubtada muah muakhar. Seperti itu. Ada huruf jar di depan. Ya. Kemudian setelahnya di rafa. Lil ismi alamatun. Lil ismi alamatun. Bahwasanya bagi isim memiliki tanda-tanda. Ia tamayyazu an ahwahi yang dengannya terbedakan. Ia tamayyazu kalau dikatakan ia tamayyazu dibedakan. Artinya ia tamayyazu. Artinya ia tamayyazu an ahwahi yang terbedakan dari dua saudaranya al-fi'li wal harfi fi'il dengan huruf an akhawaihi majrur an akhawaihi apa tanda jarnya akhawaihi apa tanda jarnya akhawaihi apa tanda jarnya akhawaihi ha an akhawaihi akhawaihi ini majrur ya ya tidak yang menjar'an. Apa tanda jarnya ahawahi ah, situ? Apa tanda jarnya? Apa tanda jarnya? Apa tanda jarnya? Sepakat ya? enam ya. Bukan kasrah. enam karena ini musan musanna, bukan asmaul hamsah. Bukan asmaul hamsah. Nanti dikatakan asmaul hamsah kalau dia mu bentuk muf muf mufrad dia tidak. Nam dan idhafah. Walaupun apa ini tapi ini dia tidak mufrad. Dia apa? Bentuk musan musanna. Nanti dalam bentuk akhuka, abuka, ya. Hamuka, fuka, zumalin ya. Dan dalam bentuk mufrad kemudian idhafah itu nanti akan datang. Nah, kita sebutkan pada faedah seperti ini karena antum sudah lewat. Kita sarankan yang ikut di pelajaran ini artinya memang sudah pernah ikut sebelumnya di matan. Nah, kalau langsung belum awal langsung ikut ini agak berat. Nah. Jadi beliau mengatakan lil ismi alamatun yatamayyazu an akhawaihi. Buat bagi isim memiliki tanda-tanda yatamayyazu an akhawaihi yang dengannya dia terpisahkan, terbedakan dari dua saudaranya. Dikatakan saudaranya karena memang selalu berpasangan. Isim fi'il huruf ya tidak. Ya, paham. Baik. Ia terbedakan dari dua saudaranya. Maksudnya apa saudara? Al-fi'li wal harfi. Apa irabnya al-fi'li? Apa irabnya al-fi'li? Badal. Badal dari akhwaihi. Akhwaihi kan dijar. Ya maka badalnya juga dijar. Al-fi'li wal harfi. Hanya saja di sini badalnya dikasrah. Kenapa? Karena dia muf Muprat. Adapun akhwaihi dia tanda jarnya ya karena dia apa? Musan musanna. Kalau wal harfi biwujudi wahidatin minna karena adanya salah satu dari uh, tanda tersebut au kabulih ataupun dia dapat menerima mungkin ada atau mungkin tidak ada tapi bisa terima ya toh Naam. Kadang ada dilihat umpama uh, masjidun Walaupun tidak ada alif lam di situ tapi bisa terima al masjidu. Berarti apa i? Isim ya. Karena itu. Beda kalau al masjidu kan jelas ada. Tapi kadang kalanya tidak ada, tapi bisa teri bisa ada, bisa terima maksudnya. Itu maksudnya au au kabuliha ataupun dapat menerima tanda tersebut. Wa kadzakara rahimahullah dan muallif rahimahullah telah menyebutkan min hadhil alamati dari tanda-tanda ini arba'u alamat arba'a alamat wa qad dzakara Allah min hadhihi alamati arba'a ini apa artinya arba'a ah maf'ulun bi dari zakara ai zakara arba'a ya alamatin wa qad zakara rahimahullahu taala min hadhihi alamati arba'a alamatin apa artinya alamati min hadhihi alamati apa artinya alamati Ya. Alamati. Hah? Hah? Min hadhihi al alamati atau alamat alamatu. Hah? Badal, dak badal dari ha hadhihi. Asanta badal dari apa? Hadhihi. Karena hadhihi dijar kedudukannya apa? Fi mahli jarrin, ya tidak? Fi mahli jarrin ini pahal uh, mabni dia. Nah, maka alamati dijar karena dia badal pengganti dari hadhi. Hadhi kedudukan jajar maka ketika uh, badalnya ya penggantinya harus dijar pula. maaf Arba alamatin. Wahi al-khafdu. Wahi al-khafdu. Ya. Saya dapat banyak dapat faedah pada seperti di majelis. Maksudnya seperti ini. Para pengajar-pengajar dahulu kita ya seperti itu dia. Mengajar Nah, kalau itu saya kurang bisa ngajar saya lewat papan tulis. Terus terang saja saya. Saya kurang apa? Bisa menulis saya lewat papan tulis. Dan juga dulu saya malas saya ikut belajar yang pakai bagan-bagan itu. Ah, ada juga yang senang. Artinya itu saat metode. Beda-beda orang. Saya kalau malah pakai bagan-bagan begini ini malah pusing saya. Nah, langsung baca seperti ini, langsung tatbik, saya senang. Hanya tatbik artinya langsung kita praktek. Nah, Qala rahimahullah ya. Wa qad dzakara rahimahullah min hadhihi alamati arba alamatin wa hiya al-khafdu. Al-khafdu maksudnya al-jar. Wa tanwinu tanwin wa dukhulul alif wal lam maksudnya alif lam wa dukhulu harfin min hurufil dan masuknya salah satu huruf di antara huruf jar huruf khaf Wa ammal habdu fahuwa fil lugati diddul irtifa. Jar kata beliau, apa artinya jar? Lawannya irtifa. Lawannya tinggi, terangkat. Ya. Naam. Wa fi istilahin nuhati ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al-'amilu aw ma naba anha. Jar kata beliau lawannya irtifa. Apa itu irtifa? Tinggi. Ya, maka ajar itu dibah, dibawa. Iya, enam. Wa istilah an-nuha, adapun secara istilah eh, ilmu nahu ibaratun anil kasrah. Ibarat anil kasrah allati yuhdithu al-'amilu yang diadakan oleh si amil. Ya. Au mana ataupun yang mewakili kasrah itu maksudnya. Yuhdithuha al-amilu artinya siapa maksudnya al-amil itu yang bertugas bekerja mendatangkan kasra itu umpama seperti minal masjidi berarti amilnya yang bekerja di situ sehingga bisa datang kasra adalah min ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil perhatikan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Perhatikan minal min harf jar minal masjidi. Dijar ya. Naam, dikasrah di situ. Mana amilnya? Artinya mana yang bekerja di situ? Min. Gara-gara min itu. Sehingga ada kasrah di bawah. Naam. Wadhalika atau yang mewakili kasrah. Nanti akan datang yang mewakili kasrah. Tanda aslinya jar adalah kas kasrah. Nanti ada yang mewakili. Wadhalika mithlu kas wadhalika mithlu kasratir ra'i seperti kasrahnya ra min bakrin pada kalimat bakrin wa amrin binahwi qaulika pada contoh ucapanmu marartu bi bakrin marartu bi bakrin sehingga kalau di i'rab ada istilah yang i'rab nanti marartu fi'il madhi. Ya, kalau secara singkat kita katakan membunian alas sukun. Saya sikatnya nanti mengira. Binanya bina sukun. Kenapa? Littisali bidomir rab'in mutahari. Karena dia bersambung dengan apa? Domir rafa mutahari. Itu tak. Tunya watta'u domiru apa? Domiru apa? Raf'in mutaharrik littasil wanasbin marartu jadi taknya apa domir bumbunya la dhamma fi ma'al li raf'in fa'il diwatta'u dhamiru muttasil mabuniyun ala dhamm fi mahalli raf'in begitu saja kalau mengirab jadi marartu fi'il ma maudi mabuniyun ala sukun kenapa litiswali bi dhamiri raf'in mutahrik karena dia bersambung dengan rafa Domir rafa yang mutaharrik. Domir rafa itu taknya maksudnya. Yang mutaharrik itu yang di di situ. Naam. Wattau. antum katakan saja dhamiru dhamirun kalau mau lengkap dhamirun barisun mutasin. Dhamir baris hanya dhamir isim dhamir kata ganti yang baris nampak kelihatan. Mutasin bersambung dhamir muttasil ada namanya dhamir mumpasil. Dhamir ada mumpasil pisah yang di depan kata dan ada yang mut mut mutasil seperti di sini mutasil nyambung di tidak boleh didatangkan di awal kata naam kemudian dhamma fi mahalli raf'in fa fa'il uh, bi bakrin al ba harfu jarrin bi al ba harfu jarrin bakrin ism majrur bil ba wa alamatu jarrihi kasratun zahirah kasratun dha al zahirah naam wal jar majrur muta'alliqani ya bil fi'il itu mar marra wa qauluka taib fi nahwi qaulika wa qaulika wa fi nahwi qaulika wa qaulika hadza kitabu amrin hadza kitabu amrin ha harfu tanbih za ismul isyara mubni ala sukun fi mahalli raf'in mu mubtada itu cara i'rabnya buat rasul pada raf'in mubtada hadza kitabu kitabu apa antum katakan kha khabar khabar mubtada marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammah yani isim mufrad kitabu mudhaf amrin mudhafun ilaihi nah, ini pada contoh marartu bi bakrin bi bakrin isim majrur dengan huruf ba ya Naam. Kalau ini uh, ah, kita kitabu amrin ini contoh majrur yang idhafah. Karena kita sudah katakan yang dijar itu ada berapa? Ada tiga, ada yang dijar karena ada huruf jar. Ada yang dijar karena dia mu mudhaf, disandari. Sandar-sandar disandari, pun mudhafun pun ilahi. Dan ada yang dijar karena dia mengikut pada yang se sebelumnya. Naam. Baik. Ada kitabu amrin, kitab mudhaf, amrin mudhaf ilaihi. Fabakrun wa amrun atau bisa kita katakan fabakrin wa amrin adalah hikayah. Maka kalimat bakrin diberikan pula pada amrin ismani. Dua-duanya isim. Kenapa? Liwujudil kasrati fi akhir kulli wahid minhuma karena adanya kasra di akhir tiap-tiap dari kedua kalimat ter contoh tersebut. Jelas? Tayyib naktabi bihadha. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Sedikit-sedikit saja, betul dipahami.